tauhidu la budda minhu. Maka tauhid harus ada. Harus, nggak boleh tidak. Kalau enggak, maka akan di neraka selama-lamanya. Maka jawabannya bala najata illa billah summa bitauhid. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan Allah kemudian dengan tauhid. Ini tafsir dari kata fatauhidu la budda minhu. Penafsirannya tidak ada keselamatan kecuali dengan Allah kemudian dengan tauhid. Mahfum? Di sini maka oleh itu belajar tauhid ini adalah tidak boleh ada hentinya. Enggak ada hentinya. Kebutuhan kita kepada tauhid enggak ada putusnya walaupun satu detik. Selama masih dalam kesadaran. Wallahu haram ala nari ala tauhid. Maka Allah SWT haram ala nari Allah mengharamkan atas neraka terhadap alu tauhid. Jadi alu tauhid gak boleh dibakar dengan api neraka selama-lamanya. Kalau memang harus masuk karena maksiat, maka akan keluar dengan syafaatnya para sufa'a. Di antaranya adalah syafaat yang paling terakhir kepada seorang alunar yang tidak memiliki amalan sedikit pun setelah tahu tauhid. Allah yang mengeluarkannya harrama alaihim dukulaha. Syaratnya apa? taqamu ala tauhid wa atul wajibat wa lam yamutu ala al-ma'asi. Allah mengharamkan atas mereka para pelaku maksiat masuk ke dalam, ke dalam neraka apabila mereka istaqamu. Istiqomah di atas tauhid dan menunaikan kewajiban dan tidak mati di atas kemaksiatan kemaksiatan. Mananya bertobat jannata min awwali wahlatin. Awal kali tanpa harus melewati neraka. Mereka mati di atas tauhid dan maksiatnya telah ditaubati darinya. Kalau memiliki kejelekan ditimbang dengan kebaikannya jika sama antara yang baik dan yang jelek, maka nggak masuk neraka dengan syafaatnya Sufah dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Gak bisa masuk dengan syafaat. Masuk ke dalam surga. Kalau masalah syafaat ini belajarnya dalam kitab yang lain seperti Sarah Tatahawi yang lebih luas. Baik, qala Syekh bin Bas Allah amma man lattaqa amma man lattaqa apa lattaqa takhajulat tikut taltih melumuri. Adapun orang yang melumuri tauhidnya, amma man latakha tauhidahu bil ma'asi. Adapun orang yang melumuri tauhidnya dengan maksiat-maksiat, bahwa tahta masyadillah maka dia dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya insya Allah wa insya Ghafara lahu awali wahlihi. Jika Allah mengadaki ya disiksa, jika Allah mengampuni ya diampuni di awal waktunya tanpa harus melewati neraka. Ini jika dia seorang tadi itu memiliki tauhid tapi dilumuri dikotori dengan maksiat. Ini dibawa ke masih kehendaknya Allah. Kalau memang dia mendapat keuntungan, diawali langsung awal langsung diampuni, nggak disiksa. Kalau memang nasibnya beda, maka dimasukkan neraka sesuai dengan dosa baru diang, diangkat dari neraka naudzubillah nanar. Kenapa dikatakan tahta masyiatillah li anna tauhidahu kisun? Karena tauhidnya adalah kurang. Karena dilumuri dengan maksiat. Jadi maksiat itu semuanya adalah melemahkan tauhid. Perhatikan al-ma'asi. Seluruh kemaksiatan yang tidak ditaubati darinya atau tidak bid'ah bid'ah termasuk melemahkan tauhid. Maka nah, itu di sana ada bab dalam fatul Masjid atau dalam kitab itu babnya apa? Bab fatul tauhid wa ma yukaffiru minat nadunub Keutamaan tauhid dan apa yang ditebus dengan tauhid tadi dari dosa-dosa. Maka di sana perlu kita ini memurnikan tauhid. Bagaimana pemurniannya? Pemurniannya adalah takhlisuhu, dibersihkannya tauhid dari perkara min syawaibihi, dari kotoran-kotorannya. Apa kotorannya? Ada di tiga. Apa? Syirik. Apa? Bid'ah dan maksiat. Syirik, bid'ah, maksudnya adalah termasuk kotoran yang mengkotori tauhid, makanya harus dibersihkan. Maka oleh itu mempelajari perkara bid'ah. Supaya kita mengetahui bid'ah dan menghindar darinya. Demi membersihkan tauhid dari kotorannya. Mempelajari perkara maksiat diketahui dengan ada hadis Nabi dan ayat Al-Quran agar kita mengetahui yang kemudian kita hindari demi membersihkan tauhid dari bid'ah dari maksiat demikian juga mempelajari perkara kufur untuk menghindari kekufuran biar tauhid kita ber, bersih dari kotoran kufur maka ini yang perlu diwaspadai. Jangan enteng. Ya kan? Maka dengan demikian, seorang tadi meninggalkan dunia ini dalam kondisi ber bersih. Taib. Perhatikan. Lihat tauhidun naqisun wa imanuhu wa imanahu dhaifun. Kenapa dibawa dikatakan tahta masyiatillah kenapa karena tauhidnya nakis dan imannya dhaif lemah. Jadi orang yang melumuri tauhidnya dengan maksiat maka dibawa maksiatnya Allah, kehendaknya Allah. Karena tauhidnya lemah dengan maksiat, imannya lemah, hina idin bil maasi. Imannya juga lemah ketika itu dengan sebab adanya beberapa maksiat. Fayakunu urdotan. Ah, fayakunu urdoh. Apa mana urdoh? Hmm? Bayakunu urdotan li lidukulin nar maka menjadi urdo orang yang memba, orang yang melumuri tauhidnya dengan maksiat ini menjadi urdo hmm? menjadi sasaran hadif hadfun urdotun nafsul ma'anasa sebab sasaran menjadi sasaran untuk masuknya neraka illa man Allah kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu melumuri tauhidnya dengan maasi, ini menjadi urda menjadi perkara yang rawan bagi dirinya untuk masuk neraka kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Taala. wajah Allah subhanahu wa taala Wajah kefiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma dan Allah mengampuni dosa apa-apa saja selain syirik. Duna ini yang gair. Duna tadi bagaimana apa? Bisa bagaimana akal Bisa bagaimana apa? Gair. Duna ini mananya apa? Gair. Duna lafdun lafad duna dalam penggunaan bahasa Arab itu ada dua makna, bisa akol, bisa zahir. Hmm. Dan Allah mengampuni dosa apa saja selain syirik lima yasa bagi siapa yang dikehendaki. Maka itu maksiat seorang itu umumnya tauhid tetap di atas kerawanan. Rawan akan disiksa oleh Allah Subhanahu Apakah ada janji dari bagi dia dari Allah? Kamu selamat? Enggak ada. Cuma kita mengharap semoga kemasahan kita ini bukan sebagai perkara yang nanti menjadikan kita disiksa, diampuni Allah Taala. Bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemasahan menjadi urdo, menjadi apa? Menjadi perkara yang rawan, menjadi perkara yang dengan sasaran bagi seorang untuk masuknya neraka kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka dia diampuni. Kenapa limanya sah? Karena bagi siapa yang dikendaki dan kita nggak mungkin punya kepastian soal termasuk orang yang dikendaki oleh Allah diampuni dosa kita. Nggak ada janji. Ya kan? Kecuali kita bertau, bertau, bertaubat. Qal fa ahlu tauhid alladziina maatu 'alal ma'asi min as-sariqah. Bacanya berarti saya bukan sarko atau surko atau sirko tapi sariqah al tauhid yang mereka meninggal di atas maksiat-maksiat berupa pencurian, awis zina, perzinaan, awis riba ataupun riba. Awis surbil khamr atau minum khamr atau gharihan atau yang lain daripada ini walam yatubu. Nah, perhatikan takitnya walam yatubu dan mereka tidak bertaubat. Lam dikatakan apa? Harfu jazmin wa nafin wa Kolbin. Bagaimana kolbin? Membalik makna mudorek menjadi madi. Ya, itu tidak hafal. Hmm. Hah? Nah, itu. Walam tubuh dan mereka tidak bertobat. Jadi alu tauhid yang mereka meninggal di atas kemaksiatan dari berupa apa? Maksiatan pencurian, perzinaan, riba. Hah atau menamakan khamr atau yang lain daripada ini semuanya dan mereka tidak bertaubat ulai humul muradu bihadis syafa'a wa fi hadha qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalika inilah mereka yang dimaksud terkait dengan syafaat ini orang-orang yang meninggal di atas kemaksiatan dengan landasan mereka punya tauhid belum sempat bertaubat inilah syafaat yang dibicarakan di sini untuk mereka-mereka itu Kenapa? Karena dikatakan walam ya tubuh kata beliau dan tidak bertaubat dari maksiatnya. Hah? Maka berbahaya meninggal dengan apa? Dengan bagda apa namanya Tiba-tiba nggak sempat bertaubat keput-keputan balapan ngang, bypass bayar hmm. sebelumnya minum kamar dulu nah berbahaya Riba terus, riba terus, riba terus, riba terus. Eh, lagi nyari anaknya, tiba-tiba tayar eh, kecelakaan mati. Gimana cari anaknya? Kerjaan cari anak maksudnya apa? Mencari kerjanya dia cari anak. Golek anaknya. Ngerti golek anaknya? Nah, golek anaknya, golek nih. Pegawai bank itu kerjanya cari anak sama cari cucu cucunya. Rentenir itu kerjanya cari anak sama cari cu, cucu cari buyut. Eh? Apa? Apa? Nah, cari anak, cari buyut, cari cucu. Kenapa? Karena kalau hari ini bunganya belum dibayar, bunganya akan ber beranak. Anak akan cucu dan selanjutnya. Maka kerjaan cari anak sama cari cucu cucu. Nah itu. Iya tak kak? Iya tak kak? Kalau nggak jawab-jawab, gimana untuk menghindar dari, dari kerjaan cari anak? Nggak akan bisa. Itu namanya apa kerjaan cari ah? Cari golek anak eh. Kerja apa? Golek anak. <laughs> golek cucu. om, <laughs> Nah ini bahaya. Ini bahaya ketika meninggal bersempat bertobat. Baik. <clears throat> Eh walam yatubu tadi walam bu. Gak sempat mereka bertobat. Haulai humul murad fi hadis syafa. Mereka lah yang dimaksud dengan syafat yang dibicarakan di sini. Wa fi hada dalam permasalahan ini ada firman Allah Ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah mengampuni apa dosa apa kesalahan syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya kan? Cuma nggak ada seorang itu menjamin dirinya atau orang lain akan akan dikehendaki oleh Allah dari ampunan dosa dosanya sebelum dia bertau bertaubat. Tapi kalau bertaubat ya diampuni. Karena Allah berjanji mengampuni semua do, dosa seorang yang bertau bertaubat. maafum Maka jangan dirokan ucapannya sebagai manusia. Ya kan? Kalau mati nggak mau sakit dulu. Betul sakit ini adalah termasuk menghapus do, dosa. Kesempatan bagi seorang untuk bertau, bertaubat dari dosa-dosanya. Maunya itu mati langsung, nggak mau sakit. Apa? Kalau <clears throat> fi hadza Nah, tapi dalam penjelasan yang tadi telah lewat dalam hadis ini, fadluha haula'ir rusul. Alaihi wassalatu wassalam. Keutamaan, kemuliaan, kelebihan. Mereka para utusan Allah alaihi wassalam. Kenapa? Li'annahum khassahum bil qasad. Apa makna di sini? Khassahum bil qasad. Apa maknanya? Ayo, siapa yang bisa ngerti kan? Kos kosahum bil kos. Nah, eh, Paris. Hmm. Bukan begitu, dikhususkan dengan secara datnya langsung. Bi an taqaddama ilahimul mu'minun. Ya ini mereka langsung yang disebut secara khusus bulan-bulan tadi Adam Nuh siapa Ibrahim Musa Isa dan Nabi kita Muhammad SAW mereka secara ditunjuk langsung kenanya berkasut ditunjuk lang langsung nama-namanya orang-orangnya dengan cara bahwasanya mereka orang-orang mukmin datang kepada mereka. Wahum ulul azm, mereka adalah ulul azm. Nuhun, wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya kan? Sebelumnya apa? Adam. Adam merupakan nabi ataukah tidak? Ini ulama berselisih. Kenapa? Karena dalam sebagian hadis mereka menyebutkan apa? Adam Abul Abul Basar, bapaknya menungso. Hmm. <coughs> Baik. Wa ya di dalam hadis ini ada juga faedah yang lain. Al-hadharu minal ma'asi. Al-hadharu minal hadar Mengambil kewaspadaan. Dari semua kemaksiatan al-ma'asi. Kata jamak. Wa akibata wa khimatun. Dan sungguh keberakhiran maksiat adalah. Ush. Dan sungguh keberakhiran ah, berakibat. Mana akibah? Keberakhiran maksiat adalah wahimah sangat buruk. Wahimah mana rodi wa khimatun radi'ah buruk wa akibat dan akibat dari al maasi adalah wa khimah buruk wa annahu la yumkinu an yarda ahadun wa annahu la yumkinu an yarda ahadun bidukhulin nar walau lahdatan perhatikan dan bahwasanya enggak mungkin seseorang itu akan ridho masuk ke neraka walau lahdo sekalipun sekejap. Apa lahdo? Apa lahdo dari mananya? Seke, sekejap. Sesaat. Walaupun sebentar. Ya kan? Kalau antum nanti belajar bahasa Arab muhadasa, lahdo, lahdo. ntar ntar ntar ntar nah. Mahfum? Indahnya dasar bahasa Arab ya, bisa. Ayo ke pasar. Jawabnya apa? Lahda. Ta'al suk, suq. Lahda, lahda. Ntar, ntar. Ya kan? Nalpas sandal, nalpas sandal. Maka san, sandal. <clears throat> Baik. Walau lahda jadi, gak mungkin seorang itu akan ridho masuk neraka walaupun cuma sebentar. Fakaifa bil iqama fiha masallahu min zaman? Maka bagaimana dengan iqama tinggal di dalam neraka dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kena korek api saja sudah panasnya setengah mati. Bagaimana dengan neraka? Falakil warraqib fil najati yahdharu asbab dukhulin nar min jami'il wujuh. Perhatikan. Falakil orang yang berakal Rogib fil jannah mana ragib? Orang yang suka, kepingin. rogib kemasukan di situ fi, tadinya pakai fi. Mananya ingin. Kalau tadinya pakai an, benci. Nah itu tengok. Ragibaan dengan ragaba fi maknanya ber, berlawanan. Jadi huruf bahasa Arab itu ada yang lazim ada yang mutaati. Fi'il yang lazim cukup dengan fa'ilnya. Yang mutadi butuh maupun cuma tahdiyahnya kadang binafsihi, kadang dengan huruf. Nah, seperti istawa alal ars. Tadinya pakai huruf seperti ini, ragiba fi dengan ragiba ala mananya berbenturan, berlainan arah. Ragab fi najat seneng, kepengen selamat. Maka seorang ah yang berakal dan orang yang kepengen selamat, ia hagar asbabatul dan dia memiliki kewaspadaan dari sebab-sebab masuknya neraka. Maafum? Nah, dan ilmu inilah yang membedakan antara orang yang memiliki kewaspadaan dan antara orang yang nggak bu, nggak punya itu il, ilmu. Karena dengan ilmu seorang itu mengetahui ini sebab masuk neraka atau enggak? Dengan ilmu. Kalau enggak, ya kan? Kalau enggak, maka seorang khotib berkutbah dalam mimbar Jum'ah. Alhamdulillah. Kita bersyukur dengan hari kemerdekaan. Di kemerdekaan tahun ini ada tiga perkara yang disukai oleh Allah. Satu, kebersihan lingkungan. Dua, menghiasi desa. Empat, ukhuwah islamiyah. Tiga, ukhuwah islamiyah. Dalilnya, ya kan? Innallah jamil yuhibul jamal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah. minal iman. Nah, dalil ukhuwah banyak sekali. Nah, itu kenapa? Karena super go, super goblok khutbah di masjid orang diajari untuk bid'ah dan sebagai perkara yang dipuji oleh dan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Super goblok. Nah, itu namanya super goblok. Harus nah, perhatikan itu. Jadinya para hadirin yang mendengarkan, Masya Allah, usaha kita kemarin mengorbankan sekian ratus ribu ratus ribu untuk perhiasan desa dapat pujian dari Allah dicinta oleh Allah nah itu tengok hmm. kalau kita harus sunnah kita katakan al khotib bin sal khotibu anta nah seburuk-buruk khotib adalah engkau wahai pulahan turun dari mimbar sana pergi ke sawah siram terongmu nah. Mahum. Nah itu perhatikan. Ha? Itu jahil. Maka dari itu perhatikan ilmu. Membedakan antara perkara yang seorang itu memiliki kewaspadaan dari neraka dan seorang itu memiliki kewaspadaan dari sebab-sebab masuk neraka. Itu ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya tadi. Ya kan? Tiga perkara yang di, yang dicintai oleh Allah. Nah. Padahal muhdasat, maksiat dan yang semisalnya berhambur-hamburan. Nah, termasuk menyanyiakan harta termasuk ugal-ugalan, termasuk mengganggu kaum muslimin, bikin mata silau karena banyaknya lampu yang dipasang bahkan menyerupai orang-orang Nasara dan semisalnya. Tasabbubil kufar. Hah? Tapi karena gobloknya tadi apa? Ada tiga perkara yang dicintai oleh Allah. Lah kok enak wae. Ini namanya apa? al taat dana bahwa edan. dan ya dan bahwa edan. Hmm. Tapi perhatikan. Falakal warraqib fil najati fil najati min yahdaru asbab dukhul an-nar min jamil wujuh. Dari segala segi, min jamil wujuh. Wa dzalika bil hadr min al-ma'asi wal hadr min asbabiha dan yang demikian bagaimana caranya? Caranya mengambil kewaspadaan dari maksiat-maksiat, mengewaspadaan dari sebab-sebab maksiat wa ma tawaqa fi syai'in minha ba'da rabbit taubati wasara ila taubah. Maka kapan dia terjatuh dari dalam sesuatu dari maksiat-maksiat itu maka dia badara bergegas melakukan taubat, bersegera kepada taubat. Lihatlah la yadri. Nah, kenapa? Karena seorang yang tadi terjatuh dalam kemaksiatan layadri dia enggak mengetahui mata yahjumu alaihi al ajal. Kapan dia akan di serbu habis umurnya. Nah, baik. Nah itu, perhatikan. Maka beruntunglah bagi seorang yang berilmu. Saya itu beramal dengan ilmu. Wajib al-hadaru awalan minal ma'asi wasyaiat. Pertama kali maka wajib memiliki kewaspadaan dari maksiat dan sayat dan keburuk-keburukan semal hadar minal ikoma wal israr ala dan kemudian waspada dari ikoma terus menerus Israr sama saja. Iqamah israr satu makna. Atas maksiat. Ini yang harus kita waspadai. Ini penjelasan yang terkait dengan masalah hadis yang panjang yang dalam masalah apa? Masalah syafa syafaat. Baik, soal alladzina yadabuna ilal anbiya sa'irun nas amalul iman. Ini ada pertanyaan. Soalun pertanyaan yang mereka pergi ke mereka yang pergi ke para nabi ya kan Sairul Ambiya seluruh eh, Sairul seluruh manusia atau kalau iman Tengok Jawabannya bil hadis sahih al mu'minun yafja'ul mu'minun hakada wala mani amin ay yafja'a ghairuhum. Ghairuhum. Dalam arti yang sahih orang-orang mukmin yafja'ul mu'minun Hakada dan nggak ada penghalang, ada yang lain juga termasuk ikut apa ikut fase. Fase juga apa? Tersengang, sedih, ya, misalnya. Lakin nafsul hadis akan tapi nasnya hadis wa yafja'ul mu'minun li'annahum a'lamu bi rusulihim. Wa a'lamu bi rusul wa a'lamu bil maqamatim. Kenapa? Karena orang-orang mukmin mereka orang yang paling tahu terkait dengan utusan Allah yang diutus Allah kepada mereka. Paling tahu dengan para utusan Allah. Paling tahu dengan kedudukan-kedudukan mereka. Wa al kuffaru fi hammin azimin wa ghammin azimin wa syiddatin minal bala'i wal azab. Sedangkan juga kufar orang kufar, orang kafir fi hammin azim dalam kesedihan yang sangat besar. Dalam ghammin sama sahamin ghammin dalam kegundah gulana yang sangat besar. sidah dalam keadaan yang mengerikan bala al azab siksaan fahum fi sugli sagilin fahum fi sugli sagilin anil fajr ilahi maka mereka tersibukkan dengan azab yang mengepung mereka maka nggak sempat mereka dalam adanya kesedihan Bikhilafil mu'minin fa innahum fi rahmatin wa rahatin wa khairin adinat. Beda dengan orang-orang mukmin mereka dalam keadaan rahmah, roha, ketenangan, kelapangan, wa dan adin dan kebaikan yang sangat besar. Maka yang datang kepada para nabi, yang mengadu kepada mereka supaya mereka para nabi mengadu kepada Allah menjadi syafaat bagi mereka adalah orang-orang mu mukmin, so termasuk keutamaan orang-orang mu mukmin. Aku ya, insya Allah sampai sini kita cukupkan dan kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. dulu.